Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala Saya mau bertanya kedua kalinya ini tentang saya punya saudara si A dan si B dan si H. Yang si A itu berselingkuh, yang si A itu istrinya berselingkuh kepada si B karena dia itu kawan bisnisnya Padahal dia itu sudah umroh kemarin. Kemarin hari ini tidak usah disebut insya Allah. Ceritanya saja. Masalah orangnya nggak usah oh, diciri-ciri. Pokoknya masalah permasalahannya. Tidak usah mengisyaratkan ke ini itu. Nanti akan malah menyebut aibnya orang lain menjadi dosa. Yang penting permasalahannya kayak apa. Nanti kita lebih. Perselingkuhan ya, kepada. Apa yang ditanyakan? Yang yang tanyakan bagaimana itu keadilannya. Apakah kakak saya itu surat turun dari kapal atau bagaimana cara pindah kerjaan saya istrinya itu saya istrinya itu nggak selingkuh lagi sama si B Baik. karena itu teman bisnisnya dulunya itu sampai tiga tahun Baik, Insya Allah Assalamualaikum wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pertama adalah ada satu orang yang semoga Allah menjaga kita semua dari perzinaan mukaddimah mukaddimah zina ada orang A dengan B A dengan B adalah bersahabat baik tiba-tiba si A berselingkuh dengan istrinya si B misalnya si A berselingkuh dengan A nggak bisa si A berselingkuh dengan atau baik B berselingkuh dengan istrinya si A saya balik nah, yang bertanya bingung juga akhirnya akhirnya bolak-balik sama sebenarnya nggak penting sih ya jadi si B berselingkuh dengan istrinya si A kalimat berselingkuh sendiri harus perlu dijelaskan apa makna perselingkuhan itu dan jangan mudah menuduh orang lain berzina kalau kita melihat tanda-tanda yang tidak baik, misalnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka di saat kita masih melihat tanda-tanda, hendaknya kita bergegas untuk mengantisipasi itu semuanya. Dengan menegakkan syariat, menegakkan keadilan saat Islam. Yaitu, yaitu dilarang bertemu berduaan dan sebagainya. Dan diingatkan kepada Allah, itu adil. Itu adil. Jadi diberi pen, pen, penerangan, diberi penjelasan, diberi pemahaman. Akan nah, tapi jika sudah terjadi, na'udzubillah, terjadi berzinaan misalnya. Dari mana kita bisa tahu? Kan perlu dilihat. Kita tidak boleh ingin tahu apa yang dilakukan orang. Apalagi bertanya tentang seseorang, apakah kamu berzina, itu termasuk bentuk kurang ajar. Pertama, pertanyaan yang tidak diperkenankan. Kamu zina ya. Itu maknanya menuduh. Bahkan bisa saja dimasukkan bab qadhf. Menuduh orang lain berzina, dicambuk nanti itu. Uh, jika memang ternyata betul na'udzubillah, tidak tahu cara taunya bagaimana, atau mungkin tiba-tiba sang pelaku berterus terang, menceritakan kalau aku telah melakukan, maka keadilan yang harus kau tegakkan adalah menjauhkan kejadian itu harus dinasihati satu yang kedua adalah anda menutup itu semuanya tidak boleh anda keluar-keluar ke sana kemari takut menjadi sebab permusuhan dan menjadi sebab kehinaan di keluarga itu sendiri dan menjadi sebab kehinaan di kampung tersebut kalau suaminya tidak tahu atau sama-sama tidak tahu biarkan yang tidak tahu tetap tidak tahu hanya yang harus diantisipasi adalah orang pelaku kehinaan tersebut harus disadarkan dan harus diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perzinaan adalah hina dan rendah khususnya bagi orang yang sudah punya pasangan. Yang masih berjaga saja adalah kehinaan apalagi yang sudah punya pasangan yang halal akan tapi melakukan berzinaan kebusukan sampai disebut sebagai zina muhson dan hukumannya di dunia kalau mau ditegakkan adalah dihukum rajam dilempar kepalanya dengan batu sampai mati karena apa? Dia khianat kepada Allah sebelum khianat dengan pasangannya. Dan itu adalah kehinaan dan akan mencoreng keluarga semuanya. Bukan keluarganya saja akan lebih keluarga pasangannya. Dan sampai anak keturunannya pun akan terhinakan dengan berzinaan. Dan tidak mudah melakukan berzinaan kecuali orang-orang rendah. Tidak mudah melakukan berzinaan kecuali orang-orang rendah. Orang yang punya jiwa mulia, tradisi pemahaman atau apa keyakinan tentang kemuliaan itu penting orang mulia susah melakukan berzinaan wanita Arab Hindun di saat diajak berbaikat oleh Rasulullah, wanita wanita Arab diajak berbaikat, wahai wanita-wanita Arab berbaikatlah kalian. Berbaikat itu untuk berjanji. Berbaikatlah kalian untuk beriman kepada kepada Allah dan kepadaku. Ya Rasulullah, kami beriman. Berbaikat apalagi ya Rasulullah? Berbaikatlah kalian untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami akan berusaha untuk tidak mencuri. Kemudian yang ketiga berbayatlah kalian wahai wanita-wanita untuk tidak berzina. Kaget. Orang Arab kaget. Wanita mulia atas dil hurratu. Apakah mungkin orang seperti kami ini berzina ya Rasulullah? Tidak mungkin. Sebab tidak mungkin terjadi bagi orang mulia. Orang yang ngerti harga diri, kemuliaan dirinya susah melakukan berzinaan. Karena itu kehinaan. barangkali ada kesempatan ada 20 hal yang harus dilakukan untuk menghindari dari perzinaan mungkin kita harus menghadirkan satu pengajian khusus termasuk diantaranya adalah suami istri dalam memberikan pelayanan hendaknya harus benar di samping masalah keimanan itu nomor satu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kalau orang sudah melakukan perzinaan sekali khawatir hatinya menjadi gelap seribu wanita pun tidak akan cukup terpuruk dalam kehinaan. Selagi bisa melakukan yang halal, kenapa harus melakukan yang haram? Selagi bisa melakukan yang halal, kenapa harus melakukan yang haram? Na'udzubillah. Kebusukan jiwa. Kehinaan. Perzinaan, masalah terjadi di sana sini. Kemarahan dengan pasangan tidak akan orang beriman melakukan perzinaan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Perceraian baginya adalah lebih mudah daripada harus melakukan berzinaan. Alhamdulillah. Jangan hanya karena kecewa dengan pasangannya lalu dia melakukan berzinaan. Tidak begitu aturannya. Orang beriman tidak akan seperti itu. Ini kehidupan ada pintu halal. Makanya kami selalu buka pintu halal. Anda yang menjanda bukan aib jika anda harus menikah, akan tapi menjadi aib besar jika anda berzina. Umurmu berapapun tidak penting itu, karena itu kebutuhan pribadi. Tidak ada urusannya malu dengan tetangga, malu dengan ini. Mungkin anda seorang yang sudah tua misalnya, kalau ternyata anda punya kebutuhan yang khusus, Selagi anda bisa bertahan untuk tidak berzina, itu kemuliaan bagimu. Agar tapi, kalau khawatir terjerumus dalam kehinaan pernikahan, bukan sebuah halangan. Jangan dihindari. Ini permasalahan masyarakat yang belum terbangun, terdidik dengan kesadaran syariat Nabi Muhammad SAW. Ada pintu halal, kenapa harus dengan pintu yang haram? Maka ini perlu dilacak kejadian yang semacam itu. Bagaimana dia sudah punya pasangan, kau harus ada pasangan. Biasanya mendekati keharaman dahulu. Dia bergaul, ngobrol, dan sebagainya. Terus, terus, terus, terus. Sebab setan akan selalu membisikkan sesuatu di tempat lain seolah-olah lebih indah. Padahal yang dimiliki bahkan mungkin lebih bagus. Begitulah iblis menjerumuskan Mungkin seseorang kalau sudah buta hatinya, sehingga yang terlihat adalah kehinaan. Melihat istrinya yang cantik pun mungkin sudah tidak bersemangat. Tapi melihat orang lain biarpun jauh di bawah istrinya, ternyata bersemangat. Itulah iblis yang menghiasi wajah. Innal mar'ata tukhbilu ala surati syaitan. Jangan dosa kaget ibu-ibu. Wanita itu kalau ngadep, wanita yang bukan apa-apamu, wahai para bapak. Kalau datang kepadamu, sebenarnya dia menghadapmu dengan wajah setan. Ibu tidak usah kaget, bukan kayak setan, bukan daya goda. Tidak usah terasa, wah ini kok dibilang kayak setan. Enggak, enggak, saya tidak pernah lihat setan kok. Daya godanya. Wa idza adbarat ala surati syaitan. Kalau sudah berpaling, wah oh, gede lagi setannya. Mohon maaf. Aman karena dia tidak menghadap. Mungkin seorang laki-laki kalau masih berhadapan, dia masih malu untuk menyaksikan. Tapi di saat berpaling, na'udzubillah. Hah, akan melihat semua, akan perhatikan mulai jalannya ini semuanya lihat. Awas hati-hati ya kaum pria. Itu itu adalah bentuk setan biarpun cantiknya kayak apa lihat kalimat ini jangan dijadikan hadis merendahkan perempuan bukan justru ini hadis yang yang menunjukkan bahasanya wanita itu punya daya yang luar biasa daya goda yang luar biasa ada wanita yang hatinya busuk kepada syariat Islam. Kalau baca hadis itu suudon terus. Masa saya disamakan dengan setan? Gak ada yang tahu setan semuanya ini. Nggak ada yang tahu setan. Setan itu yang tahu setan tuh ganteng atau gak ganteng? Nggak ada yang tahu. Siapa bilang setan tidak cantik? Ayo. Setan itu menggoda. Jadi yang maksudnya kayak setan itu daya godamu. Kadang-kadang tersinggung perempuan. tahu salata al-mar'atu wal kalbu. Memotong solat anjing dengan perempuan. Wah, saya disamakan dengan anjing. Oh, bukan. Tidak. Kok bingung kamu ingin disamakan dengan anjing? Siapa yang menyamakan anjing? Oh tidak. Akan memutus solatnya seorang pria itu adalah anjing dan wanita. Coba kalau anda lagi solat ada anjing guguk-guguk. Gemeter rendah. Uh, kaget. Wanita juga begitu. Kalau lewat di hadapanmu akan menggoda. Daya goda. Bukan kayak anjing. Bukan. Kok bisa orang seperti itu bilang kayak anjing? Cantik-cantik semuanya umat Nabi Muhammad. Dengan akhlaknya yang dibilang kayak anjing. Bukan, ya harus paham hadis Nabi itu. Jangan prasangka buruk. Maksudnya daya godanya. Karena apa urusannya? Sholat khusuk. Khusuan. Huh, ada anjing. Nah itu. Baik, hati-hati makanya. Tolong hindari pandanganmu. Dari berlatih telepon dan sebagainya. Lihat setan berbisik. Teleponnya seorang laki-laki dengan perempuan yang haram. Ada setannya. Dibumbui sama setan. Kalau telepon sama istrinya mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah telepon dengan orang yang na'udzubillah. Itu ada ada ada diu, ada suara, ada getar, ada macam-macam, ada godaan Bila itu iblis. Makanya hendaknya kita segera menghindar dari hal-hal yang semacam itu. Takutlah kepada Allah, orang mulia susah melakukan berzinaan, hanya wanita rendah, laki-laki rendah yang mudah melakukan berzinaan. Siapapun yang pernah terpleset dalam zina kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran, Allah mengampuni, menutup aibnya. Jadi langkah keadilan kita untuk orang semacam itu adalah mengajarinya agar dia sadar dan tobat bukan untuk kita obral ke sana kemari naudzubillah dosa yang kedua adalah diajari untuk menutup aibnya tersebut semoga mereka berdamai selesai dan anda wajib menjauhkan urusannya kerja dengan anda jangan boleh kalau begitu itu keadilan anda adalah memisah pekerjaan tidak boleh di sini kenapa kamu melakukan keharaman biar yang tahu adalah aku engkau dan Allah tapi ingat mohon maaf untuk sementara kau tidak boleh kerja di sini sampai kau takut kepada Allah. Ya ini adil, memisah dia dari tempat kerjaan yang sama supaya tidak berbaur. Ini cara mendidik, adil itu. Kalau kita gembar-gembor, eh ini oh, selingkuh, aku punya pegawai selingkuh. Lah, anda tidak adil. Anda menjerumuskan dia, merendahkan mereka. Susah untuk bertobat. Aib hendaknya ditutup, bukan untuk kita sebarkan.